pentingnya kita berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada dalil yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah Sahihah. Karena Dua sumber ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasul yang mengucapkan tetapi apa yang diucapkan Rasulullah adalah firman Allah. Artinya dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَا عَنِ 'anil hawa هُوَ إِلَّا illa wahyu dan tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, tetapi betul-betul wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dibedahkan Al-Quran dan kemudian As-Sunnah. Tapi dua-duanya merupakan eh, sumber hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hadirin sekalian. Murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Karena Nabi adalah muballigh anillah. Dia adalah Rasul, utusan Allah. Menyampaikan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran memang lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran memang harus untuk diikuti. Oleh karena itu, pembahasan kita pada sore hari ini teladan empat imam dalam tunduk pada dalil. Para imam-imam, maksudnya di sini imam mazhab yang terkenal dan sampai sekarang mazhabnya masih eksis. Fatwa dan pendapat-pendapat mereka masih tersebar luas di kalangan kaum muslimin yang terkenal empat itu. Yang pertama, mazhab Abu Hanifah atau disebut dengan mazhab Hanafi. Yang kedua adalah mazhab Malik, ya Imam Malik atau disebut dengan mazhab Maliki. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. ini disebut dengan mazhab Syafi'iyah. Dan yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad. Ini disebut dengan mazhab Hanafi atau Al-Hanabilah. Dalam catatan sejarah, semua para ulama meyakini tidak menemukan di antara empat imam madhab ini, hadirin sekalian yang kita sebutkan, menyelisih kebenaran dalam fatwa-fatwanya. Kalau mereka mempunyai kesalahan satu dua, itu hal yang wajar sebagai manusia. Kemudian mereka langsung rujuk ya kepada kebenaran tersebut yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Imam Zahabi mengatakan misalnya Al-Imam Syafi'i selalu tunduk kepada dalil fil usul wal furu'. Dalam masalah urusan pokok agama, akidah, tauhid ya, maupun dalam masalah furu' betul-betul dia mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 33 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita disuruh mengikuti Rasul dalam surah yang lain surah Ali Imran ayat 31 Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Ya, jika kalian katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku, ikutilah Nabi, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Katanya Al-Imam Ibnu Katsir, ini ayat ayat imtihan lil mukminin. Ini ayat adalah ayat cobaan, ujian yang sangat besar bagi orang-orang yang mengaku beriman. Siapapun yang mengaku beriman ya dan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh dia taklid sama perkataan ustadznya atau kiainya kalau itu perkataan dan pendapat menyelisihi pendapatnya Nabi. Ya, pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mengikuti. Sehingga dalam sejarah para imam-imam ya mereka semuanya mengikuti dan tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun apa hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua Allah juga berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 12 ya At-Taghabun wa Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'ala 'ala rasulina al balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi hadirin sekalian, kewajiban kita adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah kita akan bahagia. Ya, jika kita berpaling, tidak ada masalah. Ya, kata Allah, Rasul kami, Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Mereka mau, tidak mau, urusan mereka sendiri. Yang penting Rasul sudah menyampaikan. Ya, yubalik. Dia menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak memang belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti eh, Abu Jahal, Abu Lahab ya dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Mereka itu pandai berbicara bahasa Arab. Mereka setiap hari melihat Nabi. Ya, mereka tinggal di sekitar Masjidil Haram, tetapi tidak bisa beriman dan tidak mau beriman, keras hatinya, tidak diberikan hidayah. Ya, sedangkan Bilal dari Habasyah, bukan orang Arab, bekas budak berkulit hitam. Kemudian Salman orang Persia. Shuhaib orang Romawi. Jauh mereka tapi mereka bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita. Dan mereka berhak masuk surga. Sedangkan yang tidak menerima, tidak taat, mereka berhak untuk masuk neraka. Sederhana dalam Islam ini. Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, siapa yang taat kepada Allah, dia akan bahagia. Siapa yang mengingkari, dan tidak patuh, dia akan sengsara di dunia wal akhirah. Ya, ini eh, apa namanya dasar cara berpikir kita, cara berkeyakinan kita. Kemudian Allah juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat, berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dikembalikan kepada tokoh atau ustadz. Ya. Mari semua duduk ya membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini ayat-ayat prinsip berpegang kepada kebenaran taat kepada Allah dan Rasulnya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian. Ayat-ayat ini menegaskan wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil. Yaitu firman Allah dan sabda Rasul. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat-ayat di atas ini. Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan suatu perkara yang membuat iman menjadi sempurna dan bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam perkara-perkara pokok agama, misalnya akidah, tauhid, maupun dalam perkara furud, ya cabang-cabangnya. Taat artinya menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dengan tuntunan penuh keikhlasan dengan mengikuti secara sempurna. Inilah yang dinamakan dengan taat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan di sini sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba dalam agamanya untuk mengikuti firman Allah taala dan sabda rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat sepeninggal beliau dan juga mengikuti para tabi'in yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi yang sudah kita hafal. Apa kata Nabi? Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayra ikhtilafan katsira. Ya, dari kalian nanti siapapun yang hidup setelahku betul-betul akan melihat ikhtilaf, perbedaan, bahkan mungkin perpecahan. Banyak sekali. Dan itu kita saksikan sekarang ini dan kita lihat begitu banyak perbedaan-perbedaan yang dialami oleh kaum muslimin. Sehingga menimbulkan perpecahan. Ini tidak bisa dielakkan lagi hadirin sekalian. Memang kita tidak boleh berpecah ya walaupun berbeda makanya kita disuruh apa kata Nabi Nabi memberikan solusi yang sangat hebat alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin maka pegang teguhlah sunnahku ajaranku pegang teguhlah sunnah dan ajarannya para khulafa ar-rasyidin ya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ajarannya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang teguh, pegang sekuat tenaga, sekuat hati ajaran-ajaran tersebut. Ajaran Nabi, ajarannya para khulafa ar-rasyidin yang mereka diberikan petunjuk oleh Allah, yang mereka sudah diridhoi oleh Allah dan dijamin masuk surga. Dan mereka langsung ditetapkan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Di saat mereka masih hidup. Khulafa ar-Rashidin termasuk di antara apa? Mereka al-mubasyaruna Nabi jannah. Mereka yang diberikan kabar gembira langsung oleh Nabi masuk surga di saat mereka masih apa? hidup. Kalau begitu, begitu mulianya amalan mereka. Sampai mereka kemudian dijamin masuk surga. Nah orang-orang seperti ini lebih berhak untuk kita ikuti. Tingkah laku, cara berpikir, amalan mereka. Ya, karena mereka murid-murid Nabi langsung hadirin sekalian. Jadi mereka menyaksikan bagaimana ayat-ayat turun. Dan Nabi menjelaskan ayat-ayat tersebut langsung mereka mendengarkan. Jadi pemikiran mereka benar. Ya, pendapat mereka benar insyaallah. Sebagaimana dikatakan di sini dalam hadis ya, Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain yang saya bacakan tadi itu seperti itu disuruh berpegang teguh ya kepada eh, ajaran Nabi dan juga para sahabat. Ini sebagai pembuka saja. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang kepada eh, poin yang pertama, teladan Imam Abu Hanifah dalam tunduk pada dalil. Ya, Imam Abu Hanifah e, dinisbatkan nama dari Abu Hanifa, Namanya adalah An-Nu'man bin Thabit, rahimahullah. Dia dikatakan para ulama seorang tabi'in yang melihat sahabat Nabi termasuk Anas bin Malik di Irak waktu itu. Dia tinggal di di Irak. Ya, dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan dia mengambil beberapa hadis dari Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, para tabi'in termasuk generasi emas setelah generasi sahabat. Generasi yang direkomendasikan oleh Nabi sebagai khairul qurun, sebaik-baik apa? Generasi. Termasuk di antaranya adalah Abu Hanifa Ada yang mengatakan kalimat Hanifa ini e, tinta karena dia suka membawa tinta, menulis bukunya dengan tinta tersebut. Namanya An-Nu'man bin Sabit rahimahullah. Beliau adalah imam penduduk Irak. Ya, dia lahir di daerah Kufah ya, tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Ketika dia wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Ya, jadi sebetulnya para imam-imam mazhab ini eh, hidupnya tidak jauh berbeda. Memang Allah munculkan mereka untuk menguatkan agama ini hadirin sekalian. Jadi penyeimbang. Ya, dan mereka orang-orang yang ahli ibadah pada zamannya, orang yang pandai, cerdas dalam masalah agama. mendapat pendapat mereka juga diikuti oleh banyak orang, ya penduduk-penduduk ya, di negeri Islam sana. Nah sekarang ini Abu Hanifah, bagaimana sikap Abu Hanifah, bagaimana pendapat beliau terhadap dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruqu qawli." Jelas di sini ya. Ini sekelas Abu Hanifah, orang yang ahli ibadah dan e, dikatakan oleh para ulama orang yang paling banyak solatnya. Imam Abu Hanifah dan orang yang sangat cerdas, terutama piawai dalam berdialog bersama orang-orang ateis, ya ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, ya sampai mereka musuh-musuhnya bertukuk lutut kepada Imam Abu Hanifah. E, memang mazhab Abu Hanifah ini terkenal dengan banyak e, apa namanya menggunakan rasio atau ahli ra'yi. Tapi sebetulnya Eh, tidak benar juga kalau semuanya itu dengan ra'yi. Dibantu oleh para ulama, kenapa hadirin sekalian? Karena Abu Hanifah ini orang yang sebetulnya sangat selektif dalam menerima hadis. Dia menghafal hadis yang sahih ya dan dia e, tidak mau menerima had, sembarangan hadis kecuali yang dia ketahui saja. Ya, karena waktu itu dia hidup pada zaman penuh dengan fitnah. Jadi Eh, Abu Hanifah ini hidup pada dua zaman khilafah besar. Ya, hidup juga di akhir khilafah eh, apa namanya itu Umayyah. Ya, kemudian 18 tahun berikutnya dia hidup pada khilafah Abbasiyah. Di sana banyak kelompok-kelompok apa bid'ah bermunculan, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij sehingga betul-betul dia selektif tidak begitu mudah untuk menerima hadis dari seseorang. Sehingga dia membuat formula seperti kias dan yang lainnya. Ya, kalau memang tidak didapatkan dalam hadis yang dia hafal, sehingga wajar kemudian eh, dia itu sangat apa hati-hati, sehingga dia dengan ijtihadnya dia berijtihad. Tentunya dia menggunakan Quran lebih dulu, kemudian hadis, kemudian perkataan sahabat, ya, kemudian dengan ijtihadnya dia dan dia berhak untuk berijtihad karena dia seorang ilmuwan juga walaupun dia juga seorang pengusaha ya dia juga seorang apa peda pedagang tapi tidak lupa untuk talabul ilmi ini kelebihan daripada eh, sosok imam siapa Abu Hanifah Dikatakan di sini, jika aku mengatakan sesuatu pendapat yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ya, sederhana. Ya, dia tidak pernah menyuruh anak buahnya kemudian harus taklid sama dia, tidak pernah. Ya, seorang ustad salah besar kalau menyuruh anak buahnya muridnya taklid. Ya, ustad hanya menyuruh apa agar muridnya mengikuti kitab Allah wa sunnah Rasulullah, tidak menyandarkan ke dirinya. Eh, sekarang ini banyak ya ustadz yang menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Ini berbahaya sehingga menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat, ya, pengkultusan terhadap ustadz atau kiai. Itu yang terjadi kemudian gesekan-gesekan di masyarakat hadirin sekalian. Seharusnya ustadz yang mempunyai sikap yang bijak, dia mengajarkan kitab Allah wa sunnah Rasul. Kalau sahabat selesai sudah. Jangan menyuruh taklid kepada dirinya. Lihat para imam-imam. Ini teladan ya bagi kita semuanya. Bagaimana Abu Hanifah ini betul-betul eh, tidak menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasul. Bahkan kalau ada pendapatnya yang menyelisih kitab Allah sunnah Rasul, oh suruhku, tinggalkan. Ya tegas dia mengatakan seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamun Nubala. عن أبي معاوية الضرير قال حب أبي, أبي حنيفة من السنة ya yakni Abu Hanifah sangat berkomitmen dengan sunnah Nabi ya dengan sunnah Nabi kemudian juga Imam Abu Hanifah berkata maja'a 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fa rasi wal 'ain wa maja'a 'ani as-sahabah ikhtarnah Wa ma kana min ghairi dzalika fahum rijal wa nahnu rijal. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib bagi mata dan kepala untuk mengikutinya. Ya, dan yang datang dari para sahabat, maka kami juga memilihnya. Dan yang datang dari selain mereka, mereka laki-laki, kamu pun laki-laki. Artinya mereka punya pendapat, kita juga punya pendapat. Kalau selain Quran, selain hadis, selain sahabat. Artinya kita juga berhak untuk ijtihad, katanya Abu Hanifah. Ya, kalau itu memang bukan dari Quran, bukan dari apa namanya? hadis, bukan dari kalamu sahabat, kita juga berhak berijtihad. Katanya Imam Abu Hanifah seperti itu perkataannya. Cuma kita singkat seperti ya, di kitab ini ringkas saja. Kemudian dalam kitabnya Tarikh Baghdad, ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan perkataan Imam Abu Hanifah dalam metodenya menyimpulkan sebuah hukum, lihat di sini. Akhudhu bi kitabillah fama lam ajid wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. fa فإن لم أجد في كتاب الله sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bi qawli ashabihi akhudhu bi qawli man syi'tu minhum wa ada man syi'tu منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم وشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء والسعيد المسيب وعدد رجال فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا Dikatakan di sini aku mengambil hukum dalam kitab Allah Al-Qur'an. Dan apa yang aku tidak dapat di dalam Al-Qur'an Aku mengambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tegas sekali perkataannya Abu Hanifah. Ya, aku mengambil dari kitab Allah Al-Quran. Jika aku tidak mendapatkan dalam kitab Allah, maka aku mengambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku tidak menemukannya di Al-Quran atau dalam hadis Nabi, aku mengambil dari fatwa perkataan para sahabat Nabi Aku mengambil dari mereka yang aku mau dan aku tinggalkan yang aku mau memilih. Akan tapi aku tidak keluar dari perkataan mereka. Ya di sini aku tidak keluar dari perkataan mereka itu para sahabat. Kepada selain mereka sahabat, ya kepada selain sahabat, kalau dari para sahabat juga aku tidak menemukan atau perkara ini sampai pada Ibrahim An-Nakhai, Sufyan ats Sari ini para ulama juga, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, Atha dan Sa'id Ibn Musayyib dan beberapa tokoh besar lainnya dari kalangan tabi'in maka aku beristihad sebagaimana mereka beristihad. Artinya kalau itu pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, An-Nakhai, Sa'id bin Musayyib mereka juga ulama, Abu Hanifah juga ulama. Dia juga pernah beristihad. Aku beristihad, mereka beristihad. Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak dalam perkataan sahabat-sahabat Nabi. Ya, jelas sekali hadirin sekalian, begitu tunduknya Abu Hanifah ya pada Al-Qur'an, hadis maupun perkataan sahabat. Kalau begitu, maka kita harus banyak belajar apa? Al-Qur'an, membacanya, ya tajwidnya, menghafalnya, tafsirnya, ya dan juga belajar hadis Nabi. Ya, kemudian setelah itu kita banyak disuruh membaca perkataan sahabat-sahabat. Ya, kita kumpulkan buku-buku tentang asar kaulu sahabat. Ini penting sekali. Sebagai dasar hukum kita nanti dalam bermuamalah, beribadah, berkeyakinan. Sebagaimana para imam-imam. Ini kita patuhi supaya kita selamat. Ya, karena kita hidup di zaman seperti ini. Orang asal bicara saja. Ya, tanpa apa? Dalil. Hanya mengikuti-mengikuti. Ya, padahal kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak mengikuti nah, Nabi. Pintu surga tertutup sampai kita berada di belakang Nabi. Mengikuti barisan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina ini tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Jangan asal mengambil dalil. Ya, makanya disindir oleh Imam Abu Hanifah orang-orang yang mengumpulkan hadis hanya mengumpulkan saja, tapi dia tidak faham maksudnya dari mana ini ya disindir mislu man yatlubul hadis wala yatafaqahu kamathali as-sayd ay ya atau Saidalani wal yajma' al-adwiyah wa la yadri li ayyi da'in hiya hatta yaji al tabib Hakada talib al hadis la ya'rif wajh al hadis hatta yaji al-faqih. Perumpamaan orang yang mencari hadis tapi tidak memahami maksud hadis tersebut bagaikan apoteker. Ya, soidali. Orang yang bekerja di apotek ya, mengumpulkan banyak obat akan tetapi tidak tahu untuk apa obat ini, untuk penyakit apa begitu. Sampai datang seorang dokter yang bisa menentukan ini obat untuk penyakit ini, untuk obat penyakit ini. Begitu juga seorang mencari hadis. Ia tidak tahu maksud hadis tersebut. Sampai datang seorang yang faqih. Ya, ini penting hadirin sekalian. Berapa banyak ya pengikut Abu Hanifah, pengikut Imam Syafi'i tidak sesuai dengan Imam Abu Hanifa tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Ya, sebetulnya kalau misalnya kalau kita bicara masalah tahlilan dan yang lainnya, Imam Syafi'i sebetulnya tidak eh, berpendapat seperti itu. Berkumpulnya orang-orang setelah meninggal dunia, makan-makan, dia tidak menyukai itu. Itu Imam Syafi'i kalau dibaca dalam kitab-kitabnya. Ya, artinya berapa banyak pengikut tidak sesuai dengan imamnya. Ya, ini tidak boleh. Makanya kalau kita sebagai seorang yang e, muslim dan kita rajin belajar dan kita disuruh membaca memang. Makanya ayat yang pertama turun, ekra bacalah. Kita disuruh baca. Maka tidak usah bermadhab. Ya, tidak harus apa? Ber, bermadhab. Seperti Imam Abu Hanifah ini e, walaupun dia mengumpulkan hadis sangat terbatas sekali karena dia sangat selektif dalam masalah hadis supaya tidak tercampur oleh orang-orang yang mendustakan hadis Nabi. Ya, tidak sama dengan pada zamannya Imam Malik. Imam Malik begitu banyak bahkan kelebihan dalil hadis-hadis sudah terkumpul, apalagi dia hidup di Madinah, lain masanya dengan Abu Hanifah. Ya, maka uh, Imam Malik lebih selektif dalam masalah hadis. Ya, karena begitu banyak hadis-hadis yang sampai kepada dia. Eh, sehingga eh, apa namanya tidak harus kemudian taklid kepada satu madhab tertentu. Maka kita disuruh untuk belajar mencari mana dalil yang lebih sahih. Hadirin sekalian. Bagaimana dengan orang awam? Apakah harus bermadhab? Begitu juga dengan orang awam. tidaklah dia mencari mufti atau mencari seorang alim yang terlihat ketakwaannya, waraknya, ilmunya. Kemudian dia bertanya, tidak harus dia bermadhab. Ya, tidak harus dia bermadhab. Karena terkadang dalil itu mungkin dia lemah, ada yang sahih. Di sini muncul perbedaan madhab. Kenapa terjadi perbedaan madhab? Tadi itu. Karena misalnya mungkin Abu Hanifah memiliki dalil yang mungkin kurang kuat daripada dalilnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad lebih lebih apa namanya lebih jauh hidup di mana sudah perkembangan hadis sudah banyak dan terkumpul padanya daripada waktu zaman apa Abu Hanifah. Karena zaman Abu Hanifah fitnah yang luar biasa. Walaupun zaman Ahmad tetap juga ada fitnah besar. Nanti kita baca di sini. Jadi mungkin itulah terjadi perbedaan. Ya, ada yang dari sudut pandangnya berbeda sehingga terjadi perbedaan. Makanya bagi kita sebagai talibul ilm, orang yang belajar, maka terus baca, terus banyak bertanya terhadap para ulama ustadz-ustadz yang kita anggap mumpuni dalam hal ilmu, dalam hal ketakwaan, mufti, ya para syekh-syekh mungkin yang datang dari Timur Tengah, kita bertanya tentang masalah hukum ini. Tidak harus kemudian kita bermazhab syafi'i, bermazhab hanafi, begitu. Karena terjadi perbedaan di masyarakat hadirin sekalian. Kalau enggak imamnya mazhab syafi'i, kita tidak mau makmum di belakangnya. Ya, Yang satunya bilang begitu, kalau tidak apa bermadhab Hanafi, ya imamnya kita nggak mau makmum di belakangnya. Itu terjadi di masyarakat kita. Ya, mungkin di Indonesia yang kebanyakan mayoritas mazhab Syafi'i, ya, tapi banyak menyelisih Imam Syafi'i sendiri. Ya, misalnya Abu Hanifah ini tersebar mazhabnya kebanyakan di Asia Tengah. Ya, seperti Bangladesh, Pakistan, ya India, terus bahkan sampai ke Cina, bahkan sampai ke Eropa Timur sana memakai mazhab apa? Eh, Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan eh, dikatakan para ulama termasuk di antara eh, pengikut yang paling terbanyak ya mazhab Abu Hanifah. Jadi bukan sembarangan orang tidak boleh asal menuduh. Ada sebagian ulama memang mengatakan eh, eh, beberapa pendapatnya sesat Abu Hanifah ini. Tapi dibantu oleh para ulama yang lainnya bukan begitu. Ya, kita harus tahu tentang sejarahnya hadirin sekalian. Karena dia mungkin sering memakai kias daripada hadis. Barangkali waktu itu dia tidak mendapatkan hadis yang lain kecuali yang dia hafal. Nanti dibela oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya tentang pribadi sang imam maksudnya Abu Hanifah wa man dhanna bi Abi Hanifah aw ghairihi min a'immatil muslimin annahum yata'ammaduna mukhalafat al-hadis as-sahih li qiyas aw ghairihi faqad akhta ya faqad akhta siapa yang menganggap bahwa Imam Abu Hanifah atau imam lain yang lainnya menyengaja meninggalkan atau menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beralih kepada qiyas atau lainnya, maka ia telah keliru. Jelas tadi kalau lihat perkataannya Abu Hanifah, dia selalu mendahulukan Al-Quran, mendahulukan apa namanya hadis, mendahulukan perkataan sahabat, baru setelah itu qiyas. Tadi itu masalahnya adalah kalau terjadi qiyas atau ijtihadnya dia, kenapa? Karena hadis yang ada pada dia terbatas. Itu masalahnya terbatas. Dan dia sangat selektif sekali, tidak mudah untuk menerima hadis-hadis. Khawatir pendusta. Ya, mengaku ini hadis Nabi padahal bukan dari hadis Nabi. Itu apa sangat telitinya Abu Hanifah dalam masalah agama ini hadirin sekalian. Begitu juga kita. Ya, kalau kita mengamalkan sesuatu ada dasarnya enggak? Atau dasarnya kuat enggak? Itu yang harus kita pelajari, kita telusuri terus, kita tanya sampai kita mempunyai kesimpulan memang betul, sahih. Memang ini apa dasarnya. Zikir keras habis sholat, ya, ini masalah fikih. Eh benar tidak ini? Ada nggak dasarnya? Imam Syafi'i mengatakan seperti ini enggak? Itu harus kita telusuri, kita pelajari. Jangan kita taklid saja atau yang yang menyelisih kita ini apa ekstrem dan yang lainnya. Jangan menuduh begitu. Pelajari terus ya belajar tentang agama ini, baca hadis-hadis Nabi, begitu banyak yang belum kita pelajari. Itu tadi tentang Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini e, meninggal di Baghdad, ya, meninggal di Baghdad umurnya 68 tahun. Ya, umurnya 68 tahun dan e, mempunyai beberapa kitab. Kemudian yang kedua, teladan Imam Malik dalam tunduk pada dalil. Sekarang kita bicara Imam Malik. Ya Imam Malik ini eh, dia hidup dalam umur 86 tahun. Ya. Yaitu dia lahir di Madinah tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Dikatakan Imam Darul Hijrah karena dia tinggal di Madinah dan begitu konsisten dalam masalah hadis, terutama dalam menetapkan uh, dan memilih amalan-amalan ashabul Madinah, sahabat-sahabat ya, ahli Madinah. Dia sangat komitmen dalam masalah ini dan banyak hadis-hadis sudah terkumpul pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dalam sejarah juga Imam Malik ini termasuk Eh, mantunya Abu Hurairah. Termasuk mantunya siapa? Abu Hurairah. Jadi ulama besar Imam Malik rahimahullah taala. Lihat perkataannya di sini. Perkataan Imam Malik. Innama ana bashar. Dia mempunyai sifat tawadu sekali. Innama ana basharun. Yani insan. Saya ini manusia. Ukhti wa usib. Terkadang aku berbuat salah. Terkadang aku apa? Berbuat benar. Fanduru fi ra'yi. Lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh. Ya, apa saja dari pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fakhuduh. Ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh ya apa saja yang merupakan pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Ada kalam wadah min Al-Imam Malik rahimahullah, perkataan yang sangat jelas sekali bahwa dia betul-betul tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan dia tidak menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Ya, timbulnya mazhab karena apa? Taklid hadirin. Karena apa? Muridnya taklid sama Imam Malik. Pada imamnya sendiri tidak mau. Imamnya sendiri itu tidak mau kalau dia ditakliti. Ya. Orang fanatik sama dia, dia tidak mau. Bahkan dia menyuruh muridnya untuk selalu berpegang teguh kepada Quran dan apa? As-Sunnah. Ya. Tadi itu timbulnya mazhab-mazhab ini karena eh, orang-orang uh, taklid sama imamnya, sama muridnya. Dulu sangat keras sekali. Ya, dulu. Pada zaman dulu itu. Sampai Eh, masjid itu sholat asar di Mesir itu ada empat kali ya imam empat kali satu imam syafi'i sholat nanti gantian imamnya siapa mazhab Hanafi sholat tidak mau orang diimami dengan mazhab syafi'i kalau dia memang mazhab Hanafi ini musibah ya ini pengkultusan terhadap para ulama para ulamanya tidak mau seperti itu Nah, hadirin sekalian, bagaimana dengan kita? Ya, yang penting kita ini, kita ini sudah belajar jangan taklid sama siapapun, apalagi perkataan Ustad. Agama ini bukan perkataan Ustad, perkataan kiai. Agama ini kalau Allah wa kala Rasul. Ya, bukan perkataan apa? Ustad perkataan kiai, jangan. Begitu juga siapapun yang mengajar jangan menyuruh muridnya untuk untuk taklid sama dia. Para ulama jauh, bahkan para ulama itu takut Ya, dirubungi murid aja takut disuruh pulang semuanya. Padahal mereka ulama juga. Ya, itu menjaga keikhlasan. Dirubungi takut. Ya, kemudian biarkan saya sendiri, biarkan saya sendiri, kalian pulang. Biarkan saya sendiri jalan sendiri. Jangan diikuti. Sampai seperti itu. Ya, bukan kemudian ah, banyak muridnya senang dia seakan-akan ditakliti. Ketika ada yang mengkritik, muridnya suruh gebuk yang ngeritik gitu. Ya. Ini terjadi di masyarakat kita. Tidak bagus ustaz seperti ini. Jadi hadirin sekalian ikutilah para a'imma ini, imam mazhab bagaimana mereka menyuruh kepada Quran, As-Sunnah, kalamus sahabi sebagaimana Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i ini. Perhatikanlah pendapatku. Ya, setiap pendapatku yang sejalan dengan Alkitab, Al-Quran maksudnya dan As-Sunnah maka ambillah dan setiap pendapatku yang tidak sejalan menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah dia. Selesai, sederhana sekali. Ya. Jadi ini menunjukkan Imam Malik betul-betul perhatian sama sunnah Nabi. Dan dia orang yang, apa namanya, eh, kuat dalam hal hadis Nabi. Perhatiannya sama Nabi, apa sunnah Nabi sangat kuat sekali. Bahkan dia pernah mengatakan, Kullu qawlan yu'khoduh Men wa yuraddu alaih. Setiap perkataan bisa diterima siapapun, tapi juga bisa bisa ditolak. Setiap pendapat ya bisa diterima dan juga bisa apa? ditolak. Illa sahibu hadzal qabr wa asyara bi qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang punya kuburan ini, yang ada di kuburan ini, maksudnya dia memberi isyarat kuburannya Nabi, kecuali Nabi. Kalau Nabi tidak boleh dibantah. فلا وربك لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما dalam surah An-Nisa ayat 65 itu ya demi Allah ya mereka tidak, di, tidak dikatakan beriman ya Muhammad sampai mereka menjadikan kamu sebagai pengadil sebagai hakim yang menentukan hukum Ya, kemudian setelah itu mereka tidak mendapatkan dalam hatinya kesempitan. Mereka patuh tunduk menyerahkan urusannya kepadamu. Ya, tidak boleh dibantah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada seorang sahabat dipanggil oleh Nabi, ya Fulan, sini. Dia lagi sholat sunnah. Dia bingung ini. Rasul memanggil, dia mendengar, tapi tidak melakukan sholat sunnah. Ya, dia bingung. Akhirnya dia teruskan sholatnya sampai selesai. Setelah itu dipanggil sama Nabi. Ya fulan, kenapa kamu enggak apa memenuhi panggilanku? Ya Rasul tadi saya saya mendengar saya, cuma saya lagi sholat sunnah. Saya bingung mau batalkan sholat atau ya apa, sehingga saya teruskan. Lah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila keduanya memang manggil kalian berdua, manggil kalian, mereka berdua manggil kalian untuk membuat kalian ini bisa bahagia, hidup bahagia. Penuhi. Allah Subhanahu wa taala Rasulnya merintahkan kita untuk puasa Ramadan, ya istajabna, kita penuhi. Dengan ikhlas kita jalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bangun sholat subuh, Ya kita bangun sholat subuh. Kita penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada azan. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an Rasulullah. Hayal salah, hayal falah. Ya, panggilan sholat. Orang mukmin bergetar hatinya. Kalau dia imannya kuat. Siapapun ketika ada panggilan azan. Ya, kalau imannya lemah, dia masa bodoh. Kalau orang yang beriman bergetar hatinya, ya Allah, Allah memanggil, Allah Rasulnya memanggil kita untuk sholat. Langsung dia tidak peduli, langsung ke masjid, begitu. Kalau orang yang lemah imannya lain. Ya, dia cuek saja. Nah, itulah hadirin sekalian. Jadi, lihat di sini teladan dari Imam Malik rahimahullah betul-betul berpegang teguh kepada eh, Al-Qur'an, sunnah wa kalam sahabi. Dan dia sangat kuat sekali dalam berpegang teguh kepada pendapat-pendapat sahabat terutama yang tinggal di Madinah. Karena Madinah secara umum punya keutamaan. Dan Malik ini mempunyai kitab yang cukup terkenal dan sampai sekarang dicetak namanya kitab Al-Muwatta. Terkumpul di dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dimana dia selama 40 tahun selalu ngoreksi apa namanya ini kitab Muwatta ini setiap tahun dia koreksi. Ya, awalnya banyak kemudian dirampingkan sampai berapa ribu hadis begitu. Ini perjuangan daripada uh, apa namanya Imam Malik. Walaupun ada hadis yang lemah misalnya dalam kitab Muwatta tapi tidak sampai mungkar atau dusta ya. Namanya manusia ada kelemahan. Ya, ada kelemahan tapi mereka sudah mempunyai jasa besar, sudah maksimal. Ya, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, kita ini sekarang, apa yang kita perbuat? Ya, tidak usah banyak kita berkomentar tentang mereka. Mereka sudah Ya, walaupun mereka tidak mau difanatiki, tidak mau dikultuskan, tapi mereka panutan bagi kita semuanya. Imam Malik uh, meninggal dunia dikuburkan di Madinah, di Baqi pada usia 86 tahun. Kemudian yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, teladan Imam Syafi'i dalam tunduk pada dalil. Imam Syafi'i Orang yang perhatian sama as-sunnah. Begitu juga Imam Malik. Dua-duanya sama. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak muqallid, tidak taklid. Dia banyak gurunya. Tidak hanya Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik seorang guru yang luar biasa. Dia banyak belajar ya terhadap Imam Malik, terutama dalam masalah as-sunnah. Imam Malik itu pernah e, mengajar hadis disengat kala jengking. Bayangkan, disengat kala jengking. Bukan semut, tapi kala jengking. Berubah mukanya ini, keringetan. Tapi karena dia membaca hadis, dia teruskan. Tiba-tiba murid-muridnya kaget melihat perubahan pada wajahnya, kulitnya. Akhirnya ditanya, kenapa kamu ya imam? Ya, saya ingin teruskan hadis ini. Padahal tahu kamu, saya disengat kala jengking. Ya, dulu ya mungkin tidak seperti sekarang kala jengking banyak dulu di Madinah. Ya, itu yang terjadi karena perhatiannya sama apa? hadis Nabi. Maka ada orang sekarang belajar hadis Nabi tidak mandi, tidak wangi. Padahal <laughs> memalik Masya Allah, kalau sudah mau baca hadis, dia pakai pakaian yang bagus. Ya, sebelumnya mandi dulu, kemudian minyak wangi. Itu perhatiannya Uh, ahli hadis sama hadis Nabi. Sehingga barokah ilmunya hadirin sekalian. Ya. Atau kalau jamaah-jamaah yang sudah mandi belum ini. <laughs> ya, kita teruskan di sini. Uh, jadi uh, apa namanya Imam Syafi'i atau terkenal dengan mazhab Syafi'i ya. Mazhabnya tersebar di Mesir ya, kemudian di Indonesia, di beberapa Asia Tenggara ya banyak apa bermazhab Imam Syafi'i ya di Palestina, di Suria, mazhab Imam Syafi'i. Di berikutnya kunyanya Abu Abdullah, namanya Muhammad. Namanya Imam Syafi'i itu apa? Muhammad. Muhammad, bin Idris al syafii rahimahullah. Beliau dilahirkan di Palestine, di Gaza, di Gaza. Lahir di Gaza, kemudian dia bersafar mencari ilmu ya ke Baghdad Ya, dulu pusat ilmu Baghdad, Kufa, Basra, Damaskus, Yaman, ya. Ini pusat-pusat apa? Ilmu di mana para ulama menimba ilmu di sana. Termasuk Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Pas meninggalnya siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini imam-imam mazhab hidup tidak jauh dari mereka ya saling menguatkan satu sama lain. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, tapi eh, itu mungkin bisa sudut pandang ya dan kita ceritakan sebelumnya seperti itu. Lihat perkataannya beliau rahimahullah al-Imam Syafi'i. Kullu ma qultu fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih yasihu fa Nabi awla' fala tuqalliduni. Ya, setiap dari perkataanku kemudian ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih perkataanku, maka hadis Nabi lebih berhak untuk diterima, lebih diutamakan daripada perkataanku. Jangan taklid kepada perkataanku. Dalam banyak perkataannya dia mengatakan lempar perkataanku ke tembok. Ambil hadis Nabi dan lempar perkataanku ke tembok. Sudah, jangan hiraukan fatwaku, pendapatku kalau itu menyelisih hadis apa? Nabi. Luar biasa Imam Syafi'i termasuk di antara Imam Ahlul Bait. Dia keturunannya Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib saudaranya Hashim. Hashim kakeknya Nabi. Ya, makanya dia termasuk Imam Mazhab yang termasuk ahli apa? Ahli Bait. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i ini pernah tinggal di Irak, ya, kemudian keliling ke Mekah dan dia pertama yang menyusun kitab usul fikih. Seorang yang menyusun apa? Kitab usul fikih dalam sejarah. Sedangkan Abu Hanifah sudah menyusun fikih dan dia pertama kali juga yang menyusun fikih dalam bab-bab yang sangat rabi. Sehingga di fikih itu kalau kita buka kita fikih ada bab tohara, ya, masalah wudhu masalah mandi, masalah apa gitu ya. Kemudian babus salah, kemudian babus siam, babus zakah, babul hajj, ya babul muamalah. Ini yang menyusun Abu Hanifah. Sedangkan uh, yang menyusun masalah kaidah-kaidah fikih, ya, usul fikih, yang pertama kali adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Punya jasa besar. Dia mempunyai kitab Ar-Risalah dan juga dia mempunyai kitab fikihnya dia, banyak-banyak pendapatnya dia ditulis dalam kitab Al-Um. Dan itu Diterjemahkan, ada sekarang ini. Ikhlasnya mereka. Padahal kapan mereka hidup ini? Bukunya masih ada. Menunjukkan apa? Keikhlasan mereka dalam menulis. Ini jelas sekali perkataan Imam Syafi'i hadirin sekalian. Ya, perkataanku apapun ya bentuknya kalau menyelisih hadis Nabi tinggalkan. Sehingga dia ada dua fatwa ya Namanya qaulul qadim wa qaulul jadid Imam Syafi'i. Terkenal dengan apa? Qaulul qadim. Qaulul qadim ini fatwa pendapat dia yang dia ucapkan, yang dia bangun di Irak saat itu. Di Irak, daerah Kufa atau Baghdad. Ini namanya apa? Qaulul qadim. Kemudian dia merevisi setelah tinggal di Mesir. Sehingga ada istilah apa? Qaulul jadid di Mesir. Merevisi ini membuktikan apa? Mungkin di dalam qaulul qadim itu dia e, banyak salahnya. Ya, atau dalilnya kurang kuat sehingga dia harus merevisi. Lihat di sini tunduknya dia sama dalil kepada Al-Qur'an Al sunnah Sehingga ada istilah qaulul jadid. Ini perlu seorang imam sekelas Imam Syafi'i. Kalau ada orang berpegang teguh kepada apa pendapat Imam Syafi'i dilihat pendapatnya yang mana? Di Irak atau setelah dia di Mesir? Kalau di Irak gak diambil, Ya, sebagian nggak diambil karena Imam Syafi'i sudah merevisi. Ya, dia merevisi harus merevisi apalagi misalnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Wong Imam Syafi'i aja mengatakan bahwa Imam Ahmad, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Ya Ahmad, kalau kamu mendapatkan hadis, ajari aku. Sampai seperti itu guru. bahwa. Karena apa? Karena dia melihat Imam Ahmad suka merantau, suka bepergian. Lain dengan Imam Syafi'i. Makanya hadis yang yang dimiliki oleh Imam Ahmad lebih banyak daripada hadis yang dimiliki oleh siapa? Imam Syafi'i. Sehingga dia mengatakan, Ya Ahmad, kalau kamu mendapatkan hadis sahih dari Nabi, ajari aku. Beritahukan kepadaku. Barangkali pendapatku selama ini ada yang salah. Subhanallah, tawadu Imam Syafi'i di hadapan muridnya Imam Ahmad. Ya, begitulah para imam hadirin sekalian. Bukan seperti kita mengaku pengikutnya Imam Mazhab tapi kontok-kontokan kayak yang paling benar sendiri. Ya, Ya, ini keliru besar. Imam-imam dulu Masya Allah. Ya, imam-imam dulu itu Masya Allah. Imam Ahmad memang orang yang suka merantau menuntut ilmu. Dia keliling dunia dua kali katanya Ibnul Jauzi. Rahimahullah. Imam Ahmad keliling dunia dua kali. Ya, dari mulai semenanjung Arab, Yaman, sampai ke Maghrib. Terus Maroko, dekati Eropa sana. Ya, luar biasa mencari hadis Imam Ahmad rahimahullah sehingga dia hafal satu juta apa hadis. Jadi Imam Syafi'i meninggal di Mesir ya dalam umur 54 tahun, masih muda. Tapi ilmunya barokah. 54 tahun ya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, teladan Imam Ahmad bin Hambal dalam masalah tunduk sama dalil. Imam Ahmad sekarang. Imam Ahmad ini eh, kunyanya Abu Abdullah namanya Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Ya, beliau lahir di Baghdad, di Irak. Ya, Baghdad pusat ilmu sudah sana. Ya. Kemudian apa namanya? Dia lahir tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Usia beliau 77 tahun. Dia ini miskin, banyak ulama memang miskin kebanyakan karena uangnya semuanya untuk kepentingan belajar, beli kitab, ya, oh, perjalanan begitu. Seperti Imam Ahmad ini waktu dia ke Yaman, ya, dia kelaparan hingga dia jual benang-benang itu. Ya, ada yang mau membekali dia, dia menolak. Hanya untuk jualan kain, ya, hanya untuk supaya dia bisa beli makanan buka puasa. Dibeli, di, dikasih dia, ditawari uang, tidak mau, tolak. Ya mulianya dulu Imam Ahmad. Miskin mereka. Kebanyakan miskin. Ya, itu yang terjadi. Apa katanya Imam Ahmad di sini? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, "La tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i." Imam Auza'i Imam ahli hadis ya. "Wa la Tsauri wa khud min hadis akhaduhu Janganlah kalian taklid kepadaku, ya, jangan pula taklid kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i, As-Sauri. Ambillah dari mana mereka mengambil, maksudnya adalah Al-Quran dari As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah dari mana mereka mengambil. Ya, ini tunduknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalam masalah akidah, mereka semuanya hampir sama pendapatnya. Dalam masalah apa? Akidah. Misalnya Allah bersama Allah itu di atas langit. Semuanya sama. Bahkan Imam Imam Imam Hanifah marah betul kalau ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Ya, marah betul kalau dia memang sengaja dihukumi kafir. Ya, Imam Ahmad marah ya, Imam Abu Hanifah marah betul dalam masalah akidah mereka sama. Takdir dan lain mereka sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Karena mereka tunduk kepada Al-Quran. Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ya seperti itu hadirin sekalian. Sampai dia di penjara. Imam Ahmad ini di penjara. Dua tahun di penjara. Di bawah tanah. Di belenggu. Dua kakinya sama tangannya. Ya oleh Khalifah Ma'mun. Karena mewajibkan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian datang Khalifah berikutnya Mu'tasim. Sama juga menyuruh Imam Ahmad agar dipenjara, disiksa. Kemudian mati makmun, mu'tasim mati juga. Ganti kemudian al-wasik. Ya sama juga, dia disuruh dipenjara, disiksa. Kemudian mati juga akhirnya karena doanya Imam Ahmad. Ya. Kemudian ganti khalifah berikutnya al mutawakil Subhanallah mutawakkil tahu tentang yang benar bahkan dia menghukum siapapun yang mengatakan akun makhluk harus dipenjara. Imam Ahmad dikeluarkan dalam keadaan mulia, mengalahkan khalifah-khalifah itu. Dia sabar, dia memberontak tapi dia di penjara. Itu yang terjadi. Dia berkomitmen dengan kalamullah wa kalam rasul. Anal Quran Allah. Wa Quran itu apa? Kala? Allah. Ini kuatnya mereka tunduk kepada apa? Dalil. Tidak mengada-ngada. Demikian hadirin sekalian, pembahasan masalah imam-imam mazhab ini luas sekali. Cuma saya singkat sampai sini, eh, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang tunduk sama dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan sahabat. Sebagaimana para imam-imam Dan tidak taklid kepada siapapun dari perkataan ustadz maupun kiai.